Pak Leo pagi. Iya pagi Bu. Komentar saya sih sering-sering aja diadakan kontes Miss World karena dengan demikian、uh, eh, budayanya lebih eh, budayanya lebih ini jinak. Kok jadi jinak gitu ada Miss World? Kan budayanya kan kawin melulu gitu. Kalau sendiri jinak ya diadakan terus aja Miss World di Indonesia. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Leo Parangman, selamat pagi pagi Bu oh, memang nih bangsa kita bangsa fisik Bu oh, kita mau maju mau go internasional supaya negara kita dikenal you know masuk ke pariwisata investor segala macam nah ini ya yang yang bangsa ini yang fisik-fisik semua nih Bu tapi ujungnya kan dikasih duit beres Bu beres kan dikasih duit semua ya Ya, terima kasih Pak Rahman, Pak Gilbert, selamat pagi. Ya, tertarik tuh sama penelpon kedua katanya bangsa yang picik ya. Kalau saya sih positif thinking aja ya. ini kan sudah pada datang semua ya ya syukur alhamdulillah lah bisa di Indonesia karena kita dalam keadaan kesulitan nih jadi harus ada promosi pariwisata ya karena ini misual ini kan tujuannya untuk menyaring pariwisata juga dan juga pertanyaan saya yang agak aneh ini eh, kita tahu yayasan misual ini kan banyak berbuat baik ya membantu masyarakat yang susah di seluruh dunia ya saya pertanyakan kepada FPI apakah dia ada sumbangsinya kepada orang susah kan tidak ada hanya merusak dan merampok kaya gitu kan makasih terima kasih Pak Gilbert Pak Harko selamat pagi pagi begini aja terlepas dari semua masalah fisik otak pendek macam-macam negara ini kan ada pemerintahannya MUI dan FPI kan bukan bukan konstitusi bukan pemerintah terserah dia mau ngomong apapun yang dia ngomongkan kita nggak usah dengerin gitu loh kalau dia berani mengacau atau berani main hakim sendiri, polisi, pemerintah harus tegas, ya kan? penjarain gitu kan. Kalau dia berani nyusup ke Bali, saya yakin masyarakat Bali akan bertindak seperti seperti orang Dayak gitu kan. Sikat aja FPI di sana, potong lehernya gitu loh. Gampang, tentara turun gitu loh. Tembak semuanya. Itu baru negara yang berdaulat, pemerintah yang berwibawa. Kalau begini aja masalah ini, pas takut sama FPI MUI, buat apa punya pemerintah, bubarin aja NKRI, gitu aja, makasih. Terima kasih Pak Harko. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi. Saya rasa sediain dana aja untuk yang malah itu beres semua jalan lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang. Ya kalau ada sekelompok agama yang tidak setuju, ya jangan nggak usah nonton lah kalau e, ditayangkan di TV ya ganti channel lain saja. Nah, ini kan sudah ada apa ya perbaikan-perbaikan penyelesaian di mana tidak ada kontes bikini. Di surat ini kan e, mereka mengatas juga kecerdasan, wawasan dan sebagainya. Lebih dari itu ini kan juga untuk meningkatkan e, apa ya mempromosi pariwisata Indonesia ya. Nah, ini juga disinggalkan di Bali. Jadi bijaksanalah ya kalau yang tidak setuju nggak usah nonton nggak usah menyaksikan nggak usah datang kalau di TV ganti channel aja terima kasih terima kasih Pak Kris kita ke Pak Henry selamat siang Yang saya nggak melihat di sini kayak Membojono kayak saya bilang saya eh, ini kembali lagi nih IO ini atas dasar apa dia bisa mengendalikan atau pemerintah Indonesia menunjukkan apakah dia yang dikuasakan IO ini kok dia bisa-bisanya mengadakan tanpa persetujuan negara itu aja negara ini kan rakyat ya, yang punya bukan dia siapa yang menunjuk IO ini kok bisa-bisanya mereka menyenggarakan tanpa persetujuan rakyat minimal DPR lah mereka harus ada izin pelaksanaan-pelaksanaan kayak begitu kan eh, kalau mereka kayak gini negara ini udah gak ada hasilnya ya kan kalau misalnya dibatalkan rugi-rugi dia tanpa izin rakyat kok Kok mau maunya aja dia itu siapa sih dia kita ini udah kayak kerbau tau gak itu aja Mbak, makasih. Terima kasih Pak Henry. Pak Iqbal, selamat siang. Ya, eh, saya menurut saya eh, SPI itu jangan terlalu banyak. Inilah urusin itu yang di puncak itu, yang orang Arab yang kawin eh, kawin kontrak melulu itu nggak pernah itu itu kan jelas-jelas itu dengan kasat mata tidak pernah diurusin, malah yang ngurusin kayak beginian. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Pak Amin, selamat siang. Selamat siang, Uan. Uan. Penyiar sama pendengar radio bisnis. <laughs> Menurut saya begini ya, maka Indonesia nggak maju-maju gitu kan. Jadi dibodohin agama. Jadi agama tuh ada pentingan kelompok tertentu memanfaatkan itu. Nah, maka gitu lah, Indonesia ketinggalan. Jangan di Asia, di Asia nih banyak ketinggalan. Nah, itu akibatnya. Kalau nggak berubah ya, lama-lama ya habis. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Amin, Pak Leo, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Ya itulah, kita jangan mau dibodoh-bodohin tuh, katanya atas sama rakyat lah, rakyat lah, negara punya rakyat lah. Seperti Yusuf Kala juga bilang ya batubara punya rakyat, berkesejahteraan rakyat, padahal dia sendiri yang sejahtera. Rakyat mana? Dibiarkan juga terlunta-lunta tuh. Terima kasih. Pak Sugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Sugi itu ada-ada aja itu kurang kerjaan kalau mau dipikir udah aja ujung-ujungnya duit kalau mau memberantas kemaksiatan itu tuh banyak tuh di Pecenongan, ayam muruk dan sekitarnya tempat-tempat mesum juga video-video porno yang satu kepingnya cuma ribu perak anak mas itu juga sanggup beli itu dong yang disikat maju terus penyelenggara nggak usah digubris ini bukan negara mereka kok terima kasih terima kasih Pak Sugi Ibu Mei ya eh, bagus dong kalau Indonesia bisa kepilih bangga kan terusin aja cuekin aja itu di kawan burung bu、uh -huh. oke、okay. Pak Dodo silakan Pak Dodo kalau saya ya pentingnya jalan tengah amannya ya jadi ketahuan ini udah muslim country banyak orangnya gitu ya jadi menurut saya dari dari positif ke kontrak kita yang di bisnis ini dari aman-aman aja nggak usah ditenggarkan sini ya ketahuannya bikin ribut bikin susah banyak orang gitu jadi eh, menurut saya kalau misalkan cari pariwisata meningkatkan ya cari nomor satu aman terus eh, yang investasi ke tempat-tempat yang menarik dibagusin orangnya uh, apa namanya ya, ya ya kita welcome ya bisnis jalan tapi kalau udah ketahuan di sini banyak istilahnya kendalanya emergennya ya jangan di Jakarta mungkin di Bali ya, mungkin nggak tahu sekarang otonomi daerah atau di sana jadi menurut saya mendingan kita cari amannya aja udah. Baik. Udah berbisnis aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodo, Pak Anton. Iya, selamat siang. Selamat siang Pak, silakan. Mohon volume ada dikecilkan Pak Anton. Iya, kalau menurut saya sih ya. STI juga pernah ditolak di Kalimantan Bu. Sampai ketua STI-nya nggak bisa mendarat di Kalimantan Selatan Bu. Itu kan tidak semuanya benar itu Bu, kalau FPI itu dan kalau menurut saya event dunia ini Bu ini kan event buat eh, tingkat kelas dunia harusnya Bapak Presiden itu bicara Bu jangan diam aja seperti kayak event begini tuh kebanggaan buat Indonesia Bu dan ini jauh-jauh habis sudah di, di direncanakan di Bali sampai di Bali kan dibikin tol menyeberangi Nusa Dua ke kota atau kemana itu kan dibikinin tol lewat laut itu tuh. sehingga persiapan Bali itu udah sangat matang gitu. kalau menurut saya ada penolakan-penolakan yang tidak etis itu tidak usah dihiraukan baik